Perlu diketahui bahwasanya kita datang ke tempat ini bukan untuk mencari kenikmatan dunia. Kita datang ke tempat ini bukan untuk sekedar bertemu dengan kawannya, temannya. Bukan pula untuk jual beli dan menggais rezeki tidak lain dan tidak bukan kita berkumpul adalah untuk mempraktekkan implementasi dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam dengan sanad yang sahih. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim mencari ilmu ini merupakan kewajiban bagi setiap muslim lafat muslim ini juga termasuk di dalamnya kaum muslimah karena dengan kita menuntut ilmu ikhwani hafizakumullah bisa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala di atas petunjuk Syaratnya ibadah itu ikhlas dan mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari mana kita tahu? Kalau ibadah kita ini sesuai dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, melainkan jembatannya adalah ilmu. Dengan ilmu pula kita bisa mengetahui mana syirik, mana tauhid. Bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana sunnah mana bid'ah sebab itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda faridah ini hukumnya wajib yang paling penting adalah apa mengenal Allah Subhanahu Wa Taala ilmu yang wajib untuk didapat difahami mengenal nabinya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kalau kita sudah mengenal Allah, mengetahui dengan rububiahnya, uluhiyahnya, asma wa sifat, mengetahui pula nah, apa itu dan siapa Nabi Muhammad SAW maka kita bisa untuk memberikan kepada hak-haknya. Allah Subhanahu wa taala memiliki hak yang wajib untuk kita tunaikan. Begitu pula Nabi SAW punya hak yang wajib untuk kita berikan. Kalau nggak faham ini ikhwan ya fidakumullah berbahaya. Terjatuh kepada penyimpangan, kesesatan, hurufat, tahayul. Nah. Maka para ulama mereka menyebutkan empat sebab kenapa belajar ilmu agama ini wajib. Sebab yang pertama li rafa'il jahli. Ilmu itu kita cari untuk mengangkat kejahilan. Asal usul manusia itu berada di dalam kebodohan. Nah, mereka jahil. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kalian dari perut-perut ibumu dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Misalnya cuma oa oe. Gak ada anak yang keluar dari perut ibunya langsung cerdas, pinter, faham, tangkas, tanggap, tajam, gak ada. Nol. Bodoh. Jahil. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون setelah itu bertahap kita diberikan penglihatan, pendengaran, hati yang bisa untuk merendung supaya kalian bersyukur. Maka dari sini ikhwan fillah orang-orang sebelum kita mereka semangat mencari ilmu, belajar. Nah, Ibnu Abi Hatim rahimahullah beliau berkata kunna fi Misr sab'ata Ashur. dahulu kita pernah di negeri Mesir selama tujuh bulan di Mesir selama tujuh bulan naharuna li mujalasati asyuyuh di siang hari waktu kita untuk bertemu dengan para masyayikh duduk majelis ngambil ilmu wa lailatuna lil muqabalati wan nasr di malam hari kita nulis ngerangkum apa yang sudah dia dapat di pagi hari di siang hari malamnya mereka cek lagi apa yang sudah mereka tulis. Barangkali ada yang keliru, ada yang luput, ada tambahan, ada pengurangan. Mereka kontrol. Cek lagi dengan temannya, tulisan kawannya. Nah, suatu ketika kita hadiri majelis salah seorang guru fa'ukhbir Nabi Anahu alim. Pada hari itu kita dikabari kalau guru tersebut dalam keadaan sakit. Guru tersebut dalam keadaan sakit. Farajana, kita pun balik ke tempat tinggal. Zaman sekarang mungkin kos-kosan karena sementara untuk meletakkan enam barang sebagai kebutuhan sehari-hari. Nah, karena nggak akan lama di situ. Maka kita pun balik ke tempat kos-kosan, tempat tinggal. Wa fi tariqina samagatan tuba. Di tengah jalan kita melihat orang menjual ikan. fastarainah kita Ibn hati Kita pun beli kan itu. Ketika sampai di rumah, kita mendapatkan kabar bahwasanya di tempat masih di kota tersebut ada majelisnya syekh yang lain dibuka. Maka kita pun berangkat ke situ. Ya. Kembali kepada aktivitas setiap biasa datang ke majelis syekh enggak pulang kecuali malam hari malam hari disibukkan dengan menulis kata beliau famararna thalathata ayyam walam nastati an nusawwi hadhihi samaka kita sudah berlalu tiga hari dan kita enggak ada waktu Enggak sempat untuk membakar ikan Enggak sempat untuk mengolah ikan memasak ikan Fa'agalna hanai'ah. Kita makan dalam keadaan mentah. Ini para ulama. Kemudian beliau mengatakan la yustata ala ilmu birahatil jasad. Ucapan yang sangat masyhur dari Ibnu Abi Hatim dan yang serupa pula sebagaimana dikatakan oleh ya, Imam Imam Yahya bin Abi Kathir. La yustata al-ilmu birahatil jasad. Ilmu ini enggak bisa diperoleh dengan rileks. Ilmu agama ini enggak bisa diperoleh dengan santai. Berleha-leha, butuh adanya apa? Pengorbanan, pengorbanan waktu. Sampai nggak bisa apa? mengolah ikan. Waktu mereka penuh dengan ilmu. Fa'akalnaha nai'ah kita pun makan dalam keadaan mentah. Kalau zaman sekarang ikhwani afidhakumullah sebagian ustad ustadz nggak mau ngisi sampai tahu dulu list jamuan makanannya ini apa saja. Kalau nggak cocok komplain atau nah, atau minta makan siang ini, makan pagi ini, makan malam. Para ulama sampai nggak mampu mereka mengolah ikan dimakan dalam keadaan mentah, tidak menghalangi mereka untuk terus menuntut ilmu. Ini barokahnya ulama-ulama pada zaman-zaman terdahulu. Begitu pula Imam Al-Bukhari rahimahullah. Sebutkan dalam terjemahnya ikhwani afidhakumullah siapa yang enggak tahu Imamul Bukhari ketika disebutkan hadisnya beliau mendapatkan doa rahimahullah HR Bukhari. Dulu ketika muda ikhwani afidhakumullah ketika beliau mencari hadis pakai zaman sekarang dahulu dibutuhkan persiapan, kendaraan, pergi dari ujung Rusia sana Bukhara iklim Khurasan pada saat itu, berangkat ke Syria, Damaskus, negeri Syam, lompat lagi ke Hijaz, Mekah, Madinah, kemudian berangkat lagi ke Yaman, dari Yaman naik ke Afrika sampai ke Mesir. Habis waktu mereka. Nah, di antara yang disebutkan oleh Imamul Bukhari rahimahullah untuk mengumpulkan buku yang selalu kita baca menjadi pembendaharaan kaum muslimin sampai waktu yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Rahilna ila Adam ibn Abi Iyash. Aku berangkat untuk menuju ke tempat guruku yang bernama Adam ibn Abi Iyash. Fatakhallafat nafaqati kanat. Jauhnya perjalanan. Perbekalanku habis. Perbekalanku hilang antara mungkin dicuri atau habis dikonsumsi. Nah, kata beliau, فَجَعَلْنَا آكُلُ الْحَشِيشِ ثَلَاثَةَ ayam." Karena habisnya perbekalan, gak ada apa-apa di tangan. Nah, mungkin kalau kita di sini, kawan saya turun di rest area. Kalau mereka Sepanjang mata memandang warnanya satu, coklat padang pasir. Nah. Fatakhallafat nafaqati nafkahku habis. Faja'alna na'kulul hashish thalathata ayyam. Yang membuat aku makan dedaunan rumput selama tiga hari. Kalau kita mungkin di pinggir jalan banyak ngelihat pepaya, pisang, macam-macam bentuknya. Nah, Imam Al-Bukhari makan rumput selama tiga hari. Walayyarifuhu ahad. Nggak ada satupun orang yang tahu wa misalis pada hari ketiga hari terakhir. Nah, mungkin kalau diteruskan beliau jatuh. Pada hari ketiga jaa rajulun wa ana a'rifu tiba-tiba datang seseorang dan aku nggak tahu siapa dia. Tiba-tiba datang. Wa ilayya surat dananir memberikan kepadaku satu kantong uang dinar pecahan uang emas dan mengatakan anfik ala nafsik. Pakai ini untuk dirimu. Imam Bukhari nggak tahu siapa orang ini. Tahu-tahu datang seolah-olah tahu keadaan Imam Bukhari nggak punya apa-apa sudah habis detik-detik terakhir. Tiba-tiba memberikan harta, uang, pecahan uang dinar, dan mengatakan nafkahkan ini untuk dirimu. pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan jalan keluar. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Diberikan rezeki dari jalur yang dia tidak sangka-sangka sebelumnya. Oleh sebab itu mereka semangat belajar, cari ilmu. Untuk apa tadi yang pertama? Mengangkat kejahilan. Semua kita bodoh. Oleh sebab itu ketika Imam Ahmad ditanya, "Ya Aba Abdillah, sampai kapan kamu ini mencari ilmu?" Imam Ahmad ibn Hambal, Imam Ahli Sunnati wal Jamaah, beliau mengatakan, "Minal ma'bara ilal makbara," dari tinta ini. Bulpennya beliau. Sampai kepada liang kubur. Dari tinta ini ilal makbarah kepada pemakaman. Maksudnya sampai wah, wafat. Kenapa ikhwan hafizakumullah ilmu ini enggak ada istilah libur. Nah, karena ilmu ini dibutuhkan sebagai gizinya iman, sebanyak nafas kita keluarkan, yaitu butuhnya kita dengan ilmu. Maka ketika Imam Ahmad ditanya beliau dari tinta ini menuju ke kuburan. Begitu pula Imam Syafi'i dengan makna yang kurang lebih sama. Minal mahdi ila al-lahd. Mahdi sejak dilahirkan sampai lahad. Lahad itu lubang di tengah. Di dalam kuburan maksudnya dari bayi baru lahir sampai wa wafat. Itu pula Abu Hanifah. Imam Madhab yang kita sebutkan. Abu Hanifah mengatakan man dhanna annahu yastaghni mina at-ta'allum Falyafki ala nafsi yang dia merasa cukup sudah sampai di sini untuk mencari ilmu maka tangisi dirinya sendiri Barang siapa yang merasa dirinya cukup, ini berarti masih jahil. Dari ilmu falyabki ala nafsi, hendaknya dia menangisi dirinya sendiri. Kenapa ikhwan fillah ilmu ini banyak. Kalau kita kerahkan semua waktu untuk ilmu la yu'tika illa ba'dha. Ilmu tidak akan datang kepadamu kecuali sebagian saja. Ini kalau semua waktu kita berikan. Lantas bagaimana kalau kita memberikan kepada ilmu ini ikhwani afidhakumullah sisa sisa dari ujung waktu kita. Baik itu hari ataupun pekan. Maka akan dapat apa? Maka tujuan daripada kita menuntut ilmu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya untuk mengangkat kejahilan, setelah kejahilan tersebut hilang, ya kita dituntut untuk mengangkat kejahilan orang orang lain, keluarga, anak-anak, famili, kerabat. Kenapa ikhwan afidakumullah coba kita lihat zaman sekarang. Umat manusia masih percaya dengan hal-hal yang di luar rasio manusia. Masih meyakini dengan petilasan, Simbau Rekso, penjaga bukit, penjaga gunung, memberikan sajen kepada mereka. Belum lagi kepercayaan ngalah berkah keramat kepada benda-benda pusaka. Ada apa enggak ada ini? Ada. Baik itu keris, apa lagi? Aki, apa lagi? Hmm? Besi? Besi apa? Besi tua kalau besi tua dijual. Besi besi kuning, sabuk. Sabuk sak sabuk sakti. Manusia berada di atas kejahilan yang luar biasa. Anak dua hari yang lalu baru datang dari Ambon. Daurah di sana sekitar tiga hari. kita sempat ngisi di satu daerah yang namanya Tulehu. Di Tulehu ini ikhwan yafizakumullah muslim. Mayoritas muslim. Nah, mereka memiliki adat. Mereka rayakan tiap tahun pada hari Idul Adha. yang disebut dengan abda'u. Dijadikan seperti festival. Festival abda'u. Suku muslim adat tulim Apa yang dia lakukan ikhwan hafizahumullah? Dia hiasi kambing. Kambing ini dihias, dikasih baju, dikasih pernak-pernik, terus dikarang digarak dari ujung kampung sampai ke masjid. Masjid ini paling dalam. Dari ujung kampung sampai ke masjid. Tiba di belakang kambing ini mereka naikkan bendera hijau agak tinggi. Dan mereka punya keyakinan yang dapat memegang kain dari bendera tersebut ikhwani afidhakumullah mendapatkan barokah muslimin disebut dengan muslim adat kata ikhwah kita ya Ustaz sempat ada yang sampai naik ke lantai dua bahkan ke atap rumahnya kemudian loncat supaya dapat bendera tersebut. Ada yang patah, bahkan sempat dapat berita. Di antara mereka ada yang wafat. Demi apa? Ngalap barokah. Mereka meyakini bahwasanya ini merupakan kurba, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba gimana kali? Sampai yang datang ikhwani afidakumullah kata ikhwan kita melihat festival ini. Obed, apa itu Obed? Orang-orang Kristen datang untuk melihat. Berarti asik. Dan ini sekarang dijadikan sebagai dinas wisata Anda bisa lihat di Google. Festival Tulehu. Dan kita ngisi di daerah itu. begitu pula yang lain. Di Maluku. Seberangnya Ambon. Di daerah Hanunu, ya Pulau Seram. Satu wilayah muslim semua. teluk tersebut ikhwan ya'fidhakumullah lumayan banyak buaya di teluknya. Suatu ketika ikhwan kita ini masang jaring. Subhanallah, buaya masuk ke jaring tersebut. Sama salah satu ikhwan kita, ikhwan Hafidhakumullah dibunuh. Dari bawah kepalanya atau lehernya. Mereka tahu letak kelemahan buaya. Dibunuh sehingga mati. Yang membuat kepala adat ini marah. Dan mengatakan, Tete kok dibunuh? Apa itu tete? Hah? Hah? Kakek. Nah, tete itu kakek. Jadi mereka menganggap bahwasanya buaya ini kakek nenek moyang. Kepala Aditin sampai marah. Tete kok dibunuh? Kakek kok dibunuh? Ya, kita tidak bicara Hindu, Buddha, Nasara. Kau muslimin, adat muslim. Ini lebih parah daripada teori apa? Dar Darwin. Lebih parah daripada teori Darwin ini. Berarti kalau kakeknya di laut, anak-anaknya buaya dah, buaya darat. Nah, masuk akal ikhwan ya, Kepala adat itu marah sama ikhwan kita. Akhirnya apa ikhwan ya, hafizakumullah? Buaya tersebut dimandiin, dikafani, disolati, dan dikubur. Nah. Na'udzubillah Yang seperti ini Ikhwani hafizahumullah Kita mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Kita diselamatkan daripada Kedunguan yang seperti ini Ikhwani hafizahumullah Sangat-sangat dangkal Nikmat yang sangat besar kita mengetahui Islam, sunnah di atas manhaj salaf hadhil ummah. Ilmu Al-Quran, ilmu Al-Hadith, nikmat. Miris kalau melihat mereka. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ikhwani afidakumullah. Kenapa ilmu ini merupakan kewajiban? Karena itu adalah tanda-tanda kebaikan. Nah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Muawiyah ibn Abi Sufyan, "Man yuridillahu bihi khairan" Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan dalam hadis ini. Tanda kebaikan hartanya banyak. Enggak. Punya pangkat tidak. Banyak umat hanya kedudukan, popularitas, terkenal, saldonya banyak. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala inginkan kebaikan pada seseorang, orang ini ikhwani afidhakumullah difahamkan dalam perkara agamanya. berarti ya. kalau muslim senang sekali ada majelis ilmu dia datang hatinya lapang semangat bergegas ambil kendaraannya dia berjalan sampai ke majelis ilmu menyimak mendengar dengan baik Berarti ini hamba dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Boleh bangga. Sebaliknya, kalau orang itu dadanya sempit, Sumpah. mikrofon ini terus-terusan pengajian. Males, ogah, apalagi sampai acuh tak acuh berarti tanda Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan taufik kepada orang tersebut artinya Allah Subhanahu wa taala gak mau kebaikan pada orang ini maka yang cinta kepada ilmu ikhwani hafizakumullah termasuk manusia yang devilkan sudah melalui proses dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala coba dilihat mana yang paling banyak manusia di masjid atau di pasar di rumah Allah Subhanahu wa taala ataupun di swalayan di Baitullah ataupun ataukah di mall-mall, kafe dan kafe Maka kita ini dipilih di antara ribuan bahkan jutaan umat manusia. Oleh sebab itu para ulama ussalaf mereka betul-betul mementingkan atas perkara ini. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arba merupakan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang masuk Islam bukan di permulaan, bahkan masuk Islamnya pada peperangan apa? Khaybar. Tahun berapa ini? Khaybar tahun? Tahun 7 Hijri. Abu Hurairah masuk Islam tinggal di Madinah belajar taklim Berarti mendapati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam cuma berapa tahun? Hah? Tiga tahun setengah, bahkan nggak sampai empat tahun. Nabi Shallallahu wafat di tahun 11 bulan Rabiul Awal. Abu Hurairah masuk Islam pada tahun 7 artinya tiga tahun tiga tahun setengah nggak sampai empat tapi beliau banyak sekali menukilkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mungkin gak disebutkan oleh para sahabat dari kalangan Sabiqun al awalun yang sudah masuk Islam di kota Mekkah. Bahkan mengungguli Usama ibn Zaid وزيد بن ثابت وزيد بن حارثة Abu Sa'id Al-Khudri Bahkan Zaid bin Harithah merupakan manusia ketiga yang masuk Islam setelah Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib. Zaid bin Harithah, orang yang ketiga. Abu Hurairah mengungguli mereka dari sisi apa penukilan hadis. Padahal cuma berapa tahun ini? Tiga tahun terakhir sehingga muncullah apa isu-isu di luar. Ali nah, Abi Hurairah yukthir an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duna ikhwatihi minal muhajirin wal ansar. Kenapa kok Abu Hurairah sedikit-sedikit qala Rasulullah sedikit-sedikit hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana itu semua enggak dinukilkan oleh para sahabat dari kalangan muhajirin dan ansor. Kok Abu Hurairah ini nomor satu? Satu. Maka Abu Hurairah mengatakan kana ikhwati minal muhajirin yushiluhumus safqa fil aswaq. Saudara-saudaraku dari kalangan muhajirun mereka sibuk di pasar. Karena mayoritas penduduk mereka ini peda pedagang. Menggaisi rezeki dengan berdagang. Wakana ikhwati minal ansar yushghiluhum amalu amwalihim. Adapun saudara-saudaraku dari kalangan ansor mereka sibuk di kebun karena pekerjaan penduduk Madinah cocok tanam apa? Apa? Kur kurma. Kurma Madinah ma'ruf. Penduduk Madinah mereka berkebun. Nah, pertanian yang ini di pasar, yang ini bertani. Kata Abu Hurairah, wa kuntu mur'an miskinan. Saya ini orang miskin, fakir. Mau oh, kemana? Duduknya di masjid. Alu, Sufa. 24 jam. Terus-terusan dalam masjid. Alzimun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala mil'i batni Aku duduk bersila di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersandar di atas perutku yang kosong. Bersandar di atas perutku yang kosong. Fa'ai hina yansun fa'ahdhur hina yaghibun saya ada ketika mereka absen. Saya hadir ketika mereka goib. Ketika mereka nggak ada. Wa hina yanzun. Saya ingat ketika mereka lupa. sampai karena seringnya uletnya beliau dalam menghafal hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengeluh kepada Nabi ya Rasulullah ini hafidtu hadithan kathiran ansa wahai Nabi saw Alaihi Wasallam saya ini menghafal banyak hadis tapi cepat hilang nggak lengket nggak nempel cepat kabur maka Nabi saw Alaihi Wasallam bersabda ubu ridaak lemparkan selendang surban imamahmu maka di dibuka oleh Abu Hurairah fagharifa biyadi diambil oleh tangannya Nabi Shallallahu alaihi wasallam didoakan oleh beliau semenjak itu kata sahabat Abu Hurairah ma ansa ba'dahu abada dari doa Nabi Shallallahu alaihi wasallam semenjak itu saya tidak pernah lupa selama-lamanya barokah doa Nabi Sallallahu ditambah apa kegigihan keuletan yang fidakumullah rajin dan beliau sampai menukil kepada kita 5374 hadis nomor berapa satu paling banyak 5374 hadis dan dipersaksikan oleh sahabat yang lain di antaranya Talha ibn Ubaidillah. Sahabat Talha mengatakan la syuk, saya enggak ragu. Anna Abu Hurairah sami'a ma lam nasma. Sahabat ini yaitu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda mendengar apa-apa yang kita belum pernah dengar. Nabi Abu Hurairah mendengar menyimak dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak perkara yang kita tidak tahu dari kegigihan ini ikhwani afidakumullah sering sekali kita mendengar hadis diriwayatkan dari sahabat siapa Abu Hurairah mendapatkan doa dari ilmu yang beliau bawa, yang beliau nukilkan. Radhiyallahu taala anhu wa Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau. Nah, mendapatkan apa barokah ilmu. Kita masih enak ikhwan ya filakumullah. Gak pernah lah kita hadir di majelis taklim dalam keadaan perut keroncongan sambil bunyi semua. Gak ada. Apalagi Masya Allah jamuan untuk yang nyampaikan Masjid Hidayah kadang sop sum-sum kambing tambah sate eh? belum yang bakar-bakaran gak sebanding kita di kalau dilihat dari payah mereka gak ada apa-apa Imam Syafi'i rahimahullah. Siapa yang tidak kenal dengan Imam Syafi'i? Muhammad ibn Idris. Kita bicara dulu ketika kecil, bukan ketika sudah terkenal. Beliau mengatakan sendiri kuntu yatiman, aku nur anak yatim. Fi hijri ummi. Di pangkuan ibuku, bapaknya sudah meninggal. Ketika beliau masih kecil, Enggak ada ayah nggak membuat seseorang patah arah. Kata Imam Syafi'i. Fadafa'at ni ummi ilal kutab. Ibuku meletakkan saya di kutab. Kutab ini kalau zaman dahulu halako-halako di masjid. Bahasa kita apa? Hah? Ya seperti mungkin TPA eh, atau madrasah di masjid. Ibuku meletakkan aku halako di masjid. Walam takun inda umi matu'atin mu'alim. Ibuku nggak punya apa-apa untuk diberikan upah kepada pengajar. Sehingga saya dititipkan di masjid. Kata Imam Syafi'i fa'ujalisul ulama. Di masjid itulah saya duduk bersama para ulama di majelis-majelis mereka. Kullu ma asma mas'alatan aw hadithan fa'ahfadhuha. Setiap saya mendengar permasalahan fikih, tafsir, akidah atau saya mendapatkan hadis, segera saya hafal. Walam takun inda ummi ma tu'tini min ajli an astari bihi qaratis ibu ibuku pun juga nggak bisa memberikan aku uang jajan. Nggak punya buat ngasih kepada apa? Guru, ustad, kiai, gus, juga nggak dapat uang jajan. Miskin, ibunya miskin. Kepala keluarga sudah nggak ada. Kata Imam Syafi'i yang mana jajan itu? Maksudnya bukan untuk beliau makan. Beliau ikut dengan orang-orang yang ada di dalam masjid. Artinya ibuku nggak bisa memberikan aku uang jajan yang mungkin bisa aku pakai untuk beli kertas. Sulit, susah, soro. Untuk beli apa? Bu, buku. Gak ada zaman itu. Kata beliau, "Kullama ra'aitu 'azman yalu akhudh." Setiap saya melihat tulang putih, saya ambil. Setiap saya melihat apa? Tulang putih, saya ambil. faat tubuh, saya tulis di tulang tersebut. Enggak ada apa ini? Gak punya ker kertas. Kertas Imam Syafi'i apa? Tulang. Fa'idha imtala'a ketika tulang ini ikhwani afidhakumullah sudah penuh dengan tulisan isinya hadis, Quran, fikih, masalah, masalah khilafiyah, tafsir, hadis. Kalau sudah penuh tulang tersebut, tarahtu fi jurratin lana qadima saya simpen saya tumpuk di gentong milik ibuku yang sudah lama jadi bukunya Imam Syafi'i apa tulang belulang sampai kata Ishaq ibn Rahawi rahimahullah ma dhanantu anna Allah khalaqa mithlah saya tidak mengira Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia seperti ini. Imam Syafi'i ikhwani afidhakumullah hafal Quran umur 7 tahun. Bukan hatam ya. Baca Al-Quran dengan buka mushaf. Luar kepala. Al-Fatihah sampai Anas, Hafal Al-Quran umurnya berapa? 7 tahun. Mulai kapan hafalnya? hafidul muwatta wa ana ibn ashir. Dan aku hafal hadis karya Imam Malik yang terkenal di kota Madinah yang itu merupakan guru beliau yang dikenal dengan sebutan muwatta. Isinya penuh ratusan hadis. Aku hafal kitab tersebut penuh full hatam hafal hadis-hadis tersebut dan umurku 10 tahun. Quran berapa? 7. Muwatta berapa? 10. Jangan kemudian antum kira qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Gitu saja enggak. Disebutkan dengan apa? Rawi-rawinya. Haddatsana fulan an fulan an fulan an fulan an fulan an Umar ibn al-Khattab an Nabi sallallahu alaihi satu persatu. Jelimet itu ya. Selesai umurnya beliau berapa? 10 tahun. Kata Ishaq ibn Rahman, "Antu annallaha khalaqa mithla." Saya tidak mengira Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia seperti ini. Wa ma raaitu ainayya mithlahu dan saya tidak pernah melihat manusia seperti ini. Saya tidak mengira Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia seperti itu dan kedua mataku ini tidak pernah melihat seperti Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i rahimahullah wallahu taala alam. Sudah datang waktu Isya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.